Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Aladhi ja'ala Wahayya al-jannata lil-muttaqin Wassalatullahi wassalamu ala imamil muttaqin Habibi rabbil alamin Alhamdulillah حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالتقوى أكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى واخشرنا يوم القيامة مع زمرة المتقين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات كمسلمين muslimin dan muslimat Para pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah Kita masih bisa terus istiqomah Di dalam kita menuntut ilmu Ilmu Yang semoga menjadikan kita semua semakin Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang semoga menjadikan Iman kita semakin kuat Ilmu yang menjadikan kita semakin tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat tadi kita sudah mendengar mukaddimah dari Habib Ja'far kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minhajil Abidin karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada atau memulai kepada pembahasan tentang apa itu ketakwaan. Jika pada pertemuan yang lalu Imam Ghazali rahimahullah taala menghimbau, memacu, mengiming-imingin atau bahasa Jawa, memberikan merindukan kita kepada ketakwaan. Kelebihan ketakwaan, keutamaan ketakwaan. Yang panjang lebar beliau bercerita tentang ketakwaan hingga semua orang lalu bertanya, bagaimana si takwa itu? Akhirnya setelah bertanya bagaimana takwa, dijawablah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata beliau, naqulu." Kami katakan tentang ketakwaan. Kalian bertanya tentang apa itu ketakwaan. Setelah kalian rindu, setelah kalian ingin mendapatkan ketakwaan, maka kalian pun bertanya setelah itu apa itu ketakwaan. Panakulu maka kami tatakan. Kata Imam Ghazali. I'lam ketahuilah. Awalan pertama. Barakallahu fi dinika. Semoga Allah memberkahi agamamu. Wazada fi yaqiniha fi yaqinika. Dan semoga Allah menambahkan keyakinanmu. Ketahuilah pertama dan utama adalah. Annat taqwa. Sesungguhnya ketakwaan. Fi qawli syuyuhina Bikoli syuyukhina menurut para guru-guru kami rahimahumullahu semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka hua yaitu tanzihul qalbi membersihkan hati Andam bin dari dosa lam yasbik angka mithluhu lam yasbik yang belum pernah Angka ada padamu mitluhu yang serupa dengan dosa itu. Hatta tahsula sehingga engkau mendapatkan laka bagimu. Min kuwatil azmi, kuatnya keinginan ala tarkiha untuk meninggalkan. Untuk meninggalkan Nah ini Imam Ghazali dikembalikan kepada dosa-dosa. Cuman Zomirnya dikembalikan kemana? Tidak disiapkan sebelumnya. Jadi dikira-kira. Ala terkiah untuk meninggalkan dosa-dosa. Ala terkiah untuk meninggalkan dhunub. Mula-mula Imam Ghazali menyebut zambun. Jadi siap dari susunan kalimatnya difahami ala targiha untuk meninggalkan kemaksiatan. wikoyatun itu semua bisa membentengi bainaka wa bainal ma'asi. Rasa takut itu yang akan bisa membentengimu daripada kemaksiatan. hagadha qala syuyukhuna rahimahullahu. Itulah apa yang dikatakan oleh guru-guru kami. Takwa menurut guru-guru kami adalah bersihnya hati biasa melatih membersihkan hati dari dosa-dosa yang belum pernah terjadi. Maksudnya begini, bagaimana mengukuhkan di hati kita akan bahayanya dosa, busuknya dosa. Jadi bagaimana hati itu mengerti faham bahwasanya dosa-dosa itu adalah busuk. Jadi rasa takutnya hati akan dosa itulah hakikat takwa. Bukan dosa yang sudah terjadi, bukan. Dosa yang belum terjadi. Anda tidak pernah melakukan zina. Saat ini Anda tidak pernah kenal zina, tidak tahu zina. Tapi bagaimana tertanam di dalam hati kita rasa takut kepada zina dan inilah yang bakal menghalangi Anda dari terjerumus dalam zina. Anda tidak mabuk. Adanya ketakwaan di dalam diri Anda adalah adanya pembatas rasa di dalam hati Anda karena bersihnya hati Anda sehingga ada ketidak tidak ada kecenderungan dari hati Anda, tidak ada kecintaan, keinginan dari hati Anda untuk kemaksiatan tersebut. Jadi ketakwaan seperti itu. Kemaksiatan yang belum pernah terjadi padamu jadi rasa takut yang ada di dalam hatimu, keinginan yang sangat kuat di dalam hatimu untuk menjauhi maksiat yang tidak pernah engkau lakukan, itulah ketakwaan. Apa sih kemaksiatan yang selama ini tidak pernah Anda lakukan? Banyak. Misalnya ada itu tadi zina. Ada minum-minuman keras. Ada melihat yang haram. Apa motivasi Anda untuk meninggalkan itu semuanya? Ada orang tidak mau berzina hanya karena dia itu takut kena penyakit aid. Hmm, takwa atau bukan takwa? <laughs> bukan takwa. Bukan dari hatinya yang tidak suka kepada dosa. Jadi, dosa yang tidak pernah kau lakukan, dosa yang tidak pernah terjadi padamu, tapi sudah ada di dalam hatimu rasa takut, benci, tidak suka dengan dosa itu. Nah, itu ketakwaan. Sebab ada orang tidak mau mencuri. Kenapa kamu tidak mencuri? Takut ditangkap polisi. Bukan rasa takut bahasanya ini adalah dosa haram dan ada hukumannya di hadapan Allah. Maka kalau sudah ketakwaan ini nggak pandang apakah orang itu di saat sendirian atau di saat bebarengan dengan yang lainnya. Ada ketakwaan di dalam hatinya. Ada orang itu menjauhi kemaksiatan di saat di hadapan manusia-manusia. Tapi di saat sendiri bebas sebebas-bebasnya. Maka belum bertakwa. Sehingga rasa takut yang subur di dalam hatimu akan kemaksiatan yang belum pernah terjadi kepadamu. Maka itu adalah ketakwaan Allah. Sehingga orang bertakwa jauh dari kemaksiatan. Wadhalika yang demikian itu anna aslal lafzati takwa. Yang demikian itu sesungguhnya asal daripada lafaz takwa wa yaitu al-waqwa bil wawi wa huwa masdarul wiqayati yang artinya masdar dari wiqayah penjagaan. yuqala yuqalu dikatakan waqa yaki wiqayatan waqa menjaga. Yaki menjaga dan fi'il mudhari menjaga. Wiqayatan penjagaan. Wa waqwan sama maknanya. Fa'ubdilat anil wawu ta'un. Fa'ubdilat ta'un anil wawi. Kemudian digantilah tak itu untuk menggantikan wawu. Kama huwa fil buklan seperti dalam kali lapat buklan diganti wawunya dengan tak menjadi tuklan. Wakwa menjadi takwa. Itu dari segi bahasa. Wa nahwihima. Ada lafat-lafat yang serupa semacam itu. Takwa itu penjagaan. Nah itulah. Jika ada di dalam hati orang itu ada takwa, maka akan terjaga dari dosa. Akan susah melakukan dosa. Itu definisi. Dan ternyata nanti kita tidak cukup memahami definisi ketakwaan, tapi bagaimana langkah kita menuju ketakwaan yang sesungguhnya. Fakila takwa. Maka disebutlah dengan istilah takwa. Faidan kalau begitu, lama hasolat tatkala terjadi wikoyatun sebuah penjagaan bainal abdi dari seorang hamba anda kok mendapatkan penjagaan wa bainal ma'asi dari kemaksiatan penjagaannya itu karena rasa takut yang ada di dalam hatimu kalau muncul rasa takut di dalam hatimu akan kemaksiatan berarti dirimu telah dihal, dihal, dibatasi dihalangi oleh rasa takutmu untuk berbuat maksiat itu semua mengkuwati azmi karena kuatnya azm, kuatnya semangatnya dia alat terkiah untuk meninggalkan kemaksiatan. Pokoknya aku tidak mau melaksanakan melakukan kemaksiatan. Wa tawtini qalbihi, pengukuhan di dalam hatinya, penguatan di dalam hatinya. Ala dzalika untuk yang demikian itu, semakin dikuatkan hatinya bahwa itu kemaksiatan, engkau tidak boleh melakukannya, itu dosa. Fayusafu maka orang yang terus seperti itu yang menyuburkan hati rasa takut di dalam hatinya untuk kemaksiatan maka Yusufu disifati hina idin setelah itu yang orang yang demikian itu hina idin saat itu disifati bi annahu sesungguhnya orang tersebut muttaqin orang yang menjaga diri alias orang yang bertakwa wa yuqalu lidzalika maka dikatakan upaya untuk menjauhi kemaksiatan tadi rasa takut untuk terjerumus dalam kemaksiatan dengan istilah at-tanzih yang pertama. Membersihkan diri kita dari kemaksiatan. Wal azm. Bersemangat di dalam hati untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tautin. Mengukuhkan hati agar benar-benar tidak melakukan kemaksiatan. Maka istilah tanzih wal azm wa tautin itu adalah ketakwaan. Tanzih membersihkan hati. Dari kerinduan, kecenderungan, keinginan melakukan kemaksiatan. Sehingga hati tidak mau. Kemudian azam, kemudian ditingkatkan lagi, bukan saja terem. Kemudian ditambah iki tidak ingin untuk melakukan kemaksiatan, wa dikuatkan hati untuk itu, maka itu adalah ketakwaan. Wa fil Qur'ani. Adapun lafaz takwa di dalam Al-Qur'an tutlaku dimaksudkan ala thalathati asya'a tiga macam. Ahaduha yang pertama bimakna al-khasyati wal haibati. Yang pertama makna ketakwaan adalah hasyah. Khasyah itu khasyah itu takut, ah, takut. Wal rasa kagum atas kewibawaan sesuatu. Jadi sama hebah dengan khasyah itu kurang lebih takut. Cuman hebah itu takutnya itu ada penghormatan. Ada orang takut dengan harimau. Apakah di saat Anda takut dengan harimau berarti menghormat harimau? Tidak. Ya takut lari saja begitu ya. Tapi dengan orang yang terhormat, seorang guru yang mulia, Anda takut maka takut anda itu karena anda nilai penghormatan. Itu namanya hebah. Dan kepada Allah pun demikian. Jadi takut kepada Allah itu bukan lari. Takut kepada Allah justru mendekat. Kalau anda takut kepada Allah, kita takut karena Allah Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Maha Maha, maka ada muncul rasa takut di dalam hati kita. Cuman takut kita kepada Allah bukan seperti takut kepada harimau. Kalau orang takut kepada ular, cumahlah cukup lari beres. Tapi kepada Allah, kalau takut kepada Allah lari, lah nggak paham dia, nggak kenal Allah. Jadi maksudnya aku takut kepada Allah. Lihat, bagi orang yang belum paham makna takwa, kalimat takut kepada Allah disamakan dengan takut dengan kucing harimau. Kenapa kamu kok banyak maksiat? Karena aku takut kepada Allah, nggak nyambung kan? Karena apa? Saya menjauh dari Allah. Kenapa? Saya takut dari Allah. Allah tidak akan Allah tidak butuh tempat. Kemana pun kau pergi, lihat. Tetap Anda di dalam pengetahuan Allah. Dalam pengawasan Allah. Sehingga karena Allah maha tahu kapanpun, dimanapun Anda berada, Allah tetap tahu. Maka makna takut itu di sini adalah takut kepada Allah yang maknanya bukan takut yang menjadikan kita lari, akan tapi takut karena kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka takut ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, mendekat. Maka yang tidak takut kepada Allah tidak akan mendekat. Sehingga orang bertakwa orang yang sangat dekat kepada Allah. Orang bertakwa sangat dekat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Wa iya ya fattakuni. Kepada, Allah, kepada engkau lah fattakuni. Hendaknya engkau bertakwa. Kepadaku hendaknya engkau merasa takut. Jangan takut kepada selainku. Jadi makna takwa kadang diberi makna rasa takut. Wa kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Wattaku dan takutlah. Wattaku dan takutlah yauman pada suatu ketika. Pada suatu hari turja'una yang kalian semua akan dikembalikan fihi pada hari tersebut. Ilallahi kepada Allah. Jadi makna takwa di sini ternyata maknanya Allah takut. Wathani dan makna yang kedua dari takwa bimakna at-ta'ati wal ibadati. Makna taat dan makna ibadah. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha." Beribadahlah kepada Allah haqqa tuqatih dengan tukatihi dengan benar-benar taatlah. Lah makna takwa di sini taat. Jadi makna takwa berbeda-beda di dalam Al-Quran. Sama-sama kalimatnya ittaqullah. Ada yang maknanya takutlah engkau kepada Allah. Takut dengan seksa Allah. Takut dengan hukuman Allah. Ada yang makna ittaqullaha adalah berbuatlah ketaatan. Berbuatlah amal baik karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Ati'ullaha haqqa ta'atihi. Ati'ullaha haqqa ta'ati. Maksudnya bertakwalah kepada Allah itu patuh dan taatlah engkau kepada Allah dengan benar-benar kepatuhan dan ketaatan. Wa Mujahid, Imam Mujahid berkata, ayyu fala yu'sa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah hendaknya Allah itu yuta dipatuhi, wala yu'sa dan tidak dimaksiati. Maksudnya hakikat ketakwaan adalah bagaimana orang berusaha untuk takut kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Patuh kepada Allah, mohon maaf. Patuh kepada Allah, jadi taat kepada Allah plus tidak melakukan kemaksiatan. Wa yudhkaru fala yunsa. Orang yang bertakwa akan selalu mengingat Allah dan susah lupanya. Ingat terus kepada Allah. Wa yushkar fala yukfar dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah wala yukfar dan tidak akan kafir atas nikmat Allah. Wa thalithu dan makna takwa yang ketiga makna tanzihil qalbi anil dunubi membersihkan hati dari dosa-dosa dan ini lebih umum lagi dosa yang pernah dilakukan atau yang belum dilakukan tanzihul qalbi anil dhunubi membersihkan hati dari dosa wa haqiqah maka ini adalah hakikat takwa itu membersihkan hati dari dosa dosa hati banyak sekali dan dosa hati ini pasti ada sangkut pautnya dengan dosa jasad dosa zahir kalau ada orang berbuat dengan ketangannya maka tentu karena hatinya dulu lebih maksiat Kenapa kita mencaci orang, merendahkan tetangga kita? Karena berangkat dari hati kita yang tidak baik dan merendahkannya. Hati yang tidak baik dan merendahkan, maka menjadikan orang tersebut mencaci dengan lidahnya. Ala taro abak taqwa dunal awwala Jadi makna ketakwaan yang sesungguhnya adalah ini. Membersihkan hati dari dosa. Itu adalah hakikat takwa. Adapun dua lafaz sebelumnya itu bukan jadi makna seperti lebih dekat kepada makna bahasa. Tapi hakikat takwa ya ini, bagaimana membersihkan hati dari segala dosa. Ala taro apakah kau tidak tahu annallaha ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatu wa rasulahu" Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya Wa yakhshallaha dan takut kepada Allah Wa yataqi Bertakwa taat kepada Allah, membersihkan maino. Jadi ternyata bukan takut saja. Kalau takut dibanding dengan takwa, berarti takut bukan takwa. Tadi katakan takut, yahsya. Oh ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takwa di sini maknanya apa? Membersihkan hati dari dosa-dosa, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dzakarat ta'ata Allah menyebutkan ketaatan yang pertama. Wal khasyata dan rasa takut yang kedua. Maka jelas ketaatan itu adalah bukanlah rasa takut itu saja. Maka ketakwaan bukan rasa ketaatan saja dan ramannya ketakwaan bukan rasa takut saja. Akan tetapi di sini disebutkan tanzihul kalbi, Itu yang penting hati itu bersih, tidak keinginan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu hakikat takwa. Kemudian tuma dzakara taqwa. Tuma dzakara taqwa, kemudian Allah di dalam Al-Qur'an tadi nyebut yuti'illaha, taat kepada Allah. Wa yakhsyallaha, patuh kepada Allah yang pertama. Wa yakhsyallaha, takut kepada Allah. Jadi tak pa, patuh, takut ini bukan bagian tak bukan takwa karena buktinya setelah itu Allah menyebutkan dan bertakwa kepada Allah. Berarti takwa di sini bukanlah patuh saja dan bukan rasa takut saja akan tapi lebih dari itu membersihkan hati dari uh, segala kemaksiatan. Pemadzakar takwa. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga adalah ketakwaan. Alim amil tak? alim tak. Setelah itu engkau tahu. Anna hakikat takwa. Sesungguhnya hakikat takwa adalah makna. Satu makna siwat ta'ati selain daripada ketaatan. Ketakwaan bukan takwa. Wal khasyati dan selain daripada rasa takut kepada Allah. Wahia akan tapi yang namanya takwa adalah tanzihul kalbi membersihkan hati amma dakarnahu dari dosa-dosa apa yang telah kami sebutkan tadi. Pemakawala rahimahullahu ta'ala rahimahumullah. Kemudian para ulama berkata, manazilut taqwa thalathatun sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan pembahasan kita pemahaman yang benar. Sekarang Imam Imam Al-Ghazali sudah memulai tentang definisi takwa dan nanti terus masih ada banyak lagi definisi-definisi takwa. Intinya takwa menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah taala di sini adalah sudah dijelaskan bahwasanya yang namanya ketakwaan adalah bagaimana seseorang itu mempunyai rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Sungguh luar biasa. Takutnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu pun agak eh, eh, rasa takut itu yang menghalangi dia dari berbuat kemaksiatan, maka itu adalah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Baik, dipersilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya satu jamaah laki-laki dan satu jamaah perempuan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mau nanya di luar tema kita hidup dunia ini yang utama apa dulu bu ya apa dunia dulu apa akhirat apa? dulu dunia dulu apa akhirat dulu apa itu maksudnya uh, jadi kita ibadah dulu kita, baru kita, kita, kita, pelan pelan kita iya maksudnya tuh kita hidup hidup di dunia ini uh. yang utama apa dulu bu ya apa kita dunia dulu kita pikirkan apa untuk akhirat dulu yang kita, kita pikirkan gitu Makasih soal kemarin saya sama istri itu cekcok masalah itu Bu ya. Makasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanyakan softnya sholat jamaah untuk yang cuman ada satu makmum bu ya. Untuk yang perempuan apakah dia di sebelah kanannya imam ataukah dia di belakangnya? Itu baik di keluarga mungkin suami istri atau anak perempuan dengan ayahnya. Gitu. Imamnya perempuan apa lagi? Imamnya laki-laki. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah antara dunia dengan akhirat. Tadi kelihatannya kurang jelas pertanyaannya bahwa mana yang diutamakan antara dunia dengan akhirat. Baik, itu pertanyaan. Dan hal begini tidak usah cekcok dengan istri. Karena kecekcokan itu adalah karena tidak apa yang kenapa harus cekcokan begitu ya? Pemahaman harus disatukan. Akhirat nomor satu, tidak ada akhirat adalah nomor satu. Nggak tahu Anda mendukung yang akhirat nomor satu atau istri. <laughs> Kalau cek cekcok sama istri. Dia mengatakan dunia nomor satu salah. Tetapi dunia kita bangun untuk akhirat. Kayak gitu. Akhirat nomor satu. Tujuannya adalah tetap ah, akhirat. Jadi nggak perlu kita sampai urusan begini. Biasanya memang dalam hidup bermasyarakat. Bukan saja urusan suami istri. Kadang-kadang di pondok ini. Kita kadang-kadang berbicara yang kurang penting. Kadang-kadang yang berbicara akhirat nomor satu. Ternyata jarang sholat. Ibadahnya juga kurang ketol, kan gitu ya. Bangun malam malas, so, ya katanya akhirat nih. Itu kadang-kadang hanya kalimat di bibir yang sering diucapkan banyak orang. Sekarang kita perlu paham bahwasanya tidak ada yang lebih penting dari akhirat. Akhirat nomor satu. Sudahlah, kalau sudah akhirat ya sudah nomor satu. Apapun hidup kita adalah untuk ah, akhirat. Anda mencari duang, uang kalau tidak untuk akhirat rugi. Anda akan dapat capek saja. Orang menikah niatkan untuk menjaga dari dosa agar kita mendapatkan akhirat. Jadi akhirat nomor satu, tapi dunia kita jalani karena kita di dunia, tapi dunia untuk akhirat. Kalau kita paham dunia untuk akhirat, nggak mungkin orang itu mencuri. nggak mungkin orang itu berbohong dalam berdagang. Karena apa? Kalau berdagang sambil berbohong, itu adalah ingin sengsara di akhirat. Mengambil yang haram adalah sengsara di akhirat. Jadi itu akhirat nomor satu. Nggak bisa, nggak ada, nggak bisa ditawar. Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Jelas. Di dunia berapa tahun sih? Di akhirat sepanjang mah masa. Dari sisi mana diperdebatkan ini? Ya kan begitu ya? Eh. Hah? Ya? Kiai mengatakan dunia dulu. Kiainya sedang duit namanya. Dunia tidak ada. Dunia itu adalah untuk wasilah. Kalau dunia tidak untuk akhirat, tidak ada artinya dunia. Bagaimana dunia dahulu? Hidup di dunia dulu, mak iya. Kalau maksudnya itu, kita masuk masuk surga dulu baru ke dunia. Ya. Nah, <laughs> kita di dunia dulu baru nanti mati, kemudian barzah akhirat. Enggak ada. Al-Qur'an walal akhiratu khairul laka ula. Cuman biasanya ini ada biasanya ceramah-ceramah motivasi untuk berjuang, cari duit, Utamakan dunia dulu. Nah, bagaimana utamakan dunia? Carilah dunia. Jangan dikatakan utamakan dunia. Enggak, carilah dunia untuk akhirat. Berjuanglah cari dunia, duit yang banyak, tapi untuk akhirat. Tetap begitu. Akhirat nomor satu. Tapi kalau utamakan dunia, loh, enggak bisa dong. Bagaimana dunia diutamakan? Akhirat diutamakannya nih. Akankah kita meninggalkan sholat hanya gara-gara untuk duit? Nggak mungkin. Kita berhenti dari bekerja untuk sholat. Berarti mengutamakan akhirat. Bukan bekerja tidak boleh. Boleh bekerja, Anda cari duit. Tapi duit itu adalah untuk akhirat. Duit untuk akhirat. Anda bekerja untuk akhirat. Baru benar. Yang bekerja bukan untuk akhirat, sengsara dia. Yang bekerja tidak untuk akhirat, rugi dia akan dapat capek, capek, capek, capek. Tetap akhirat adalah nomor satu. Nggak ada tawar di sini ya. Mungkin maksudnya kiainya. Berarti yang salah bukan kiainya. Yang salah yang paham. Maksudnya ya cari duit dulu untuk bekal ibadah mungkin begitu berarti cari duit dulu baru sholat begitu ya enggak tetap sholat sambil cari duit nah ini kan nah, kayak begitu jadi enggak bisa tetap akhirat adalah nomor satu dan jangan dikatakan kita mengutamakan dunia dari akhirat Ya mengutamakan dunia lalu tidak mengutamakan akhirat dia bakal sengsara sepanjang mah masa Allah tidak ada lagi cok hal-hal kayak begitu jadi carilah duit ingat Allah Ingat akhirat. Akhirat itu bagaimana sih? Anda dapat duit gaji satu juta. Bagaimana agar menjadi akhirat semuanya? Ambil sebutuh kebutuhan Anda. Kemudian sisihkan tabungan untuk kemuliaan. Misal tabungan haji dan sebagainya. Sisihkan untuk sedekah. Baru untuk akhirat. Aku cari duit untuk buat rumah megah. Ingin itu tak. Membuat rumah bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau hanya pengen membuat rumah megah. Nanti semua orang pada bilang rumahku paling gede. Dunia sengsara dia. Tapi kalau aku akan mengumpulkan duit untuk membuat rumah, untuk ngayomi anak istriku karena Allah selamat. Yang menjadikan berubah adalah niat. Jadi tidak ada tidak bisa ditawar. Akhirat nomor satu. Baik dan dunia itu untuk menuju akhirat. Allah alam disuap. Ada pertanyaan tentang apa tadi? Gimana tadi ini? Ya, alat kertasnya kok. Uh, soft Sofnya, kalau wanita dengan wanita itu sangat jelas. Kalau wanita dengan wanita jika banyak maka satu baris. Wanita sofnya imamnya itu satu barisan dengan makmumnya. Bukan nyelonong sendiri ke depan begitu, bukan? Biasanya begitu ya. Gimana sholatnya ibu-ibu? Kalau sudah ikut al-bahjah kok masih begitu berarti tidak pernah ngantuk pengajiannya ini. Kita sudah sering. Jadi kalau tidak sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji insya Allah. Jadi barisannya ibu, kalau sopnya perempuan, itu imamnya yang perempuan, imamnya juga perempuan, maka imam perempuan itu wastohunna di tengah-tengah. Jadi satu barisan. Ini barisan, satu barisan, perempuannya di tengah. Hanya sedikit maju sedikit, bukan perempuannya jelonong sendiri kayak imam laki-laki, bukan. Itu. Kalau imamnya dengan makmum cuma berdua wajar, seperti sama, seperti laki-laki. Jadi perempuan jejer dengan makmumnya. Jadi makmum perempuan dengan perempuan jejer, hanya imamnya maju sedikit, makmumnya ada di kanannya sedikit. Tapi jika imamnya laki-laki, kemudian ada perempuan, ada laki-laki makmumnya, maka yang benar adalah laki-laki dekat ke imam, perempuan adalah di belakang kaum pria. Itu susunannya. Di rumah pun demikian. Jadi bukan jejer dengan laki-laki. Biarpun laki-laki itu anaknya, ibu, sekarang bukan urusan anak sama ibu. <laughs> Mungkin, karena ibu lebih saya hormati ibu di depan saya saja bu. <laughs> Nggak ada begitu. Jadi ada aturannya, imamnya laki-laki, barisan laki-laki, kemudian barisan anak laki-laki kalau ada, barisan ibu. Jadi ibu paling belakang. Seperti itu barisannya para wanita. Ya, jadi biarpun dia lebih tua, ibu kita sendiri, tapi barisan di dalam sholat berjamaah semacam itu. Itu adalah yang pernah diajar, diatur ya. Jadi pertama adalah rijal, kemudian suhufun, Kemudian anak-anak, laki kalau ada. Kemudian besar itu apa? Para kaum wanita. Itu barisannya. Tapi kalau berdua, kalau berdua perempuan dengan perempuan, bejer. Kalau laki-laki dengan perempuan, nah ini beda. Laki dengan perempuan bukan satu baris. Contohnya adik dengan kakaknya. Anak dengan bapaknya. Itu adalah di depan sama di di belakang begitu. Itu mungkin yang ditanyakan tadi. Jadi semacam itu. Cuman yang harus yang sering terjadi adalah yang sering uh, apa mungkin ya tidak kita anggap sebagai kesalahan berat sih. Yang penting mau sholat dulu lah. Jadi barisan sopnya atau tempatnya imam perempuan itu nyelonong sendiri itu. Itu tidak seperti itu. Jadi kalau imamnya perempuan maka sang imam itu berada di tengah-tengah barisannya para wanita tersebut hanya dia maju sedikit agar tidak sama persis tapi semuanya rata hanya dia maju sedikit saja untuk membedakan antara dia imam dan makmum Bagaimana hukumnya seorang suami berbicara eh, seorang wanita yang sudah bersuami berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram ya. Selama ini orang sering salah ucap, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang naik haji, bukan mahram. Roknya difathahkan. Bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang lagi haji. Jadi perempuan yang bukan tidak ada sambung nas atau eh, bukan saudara namanya mahram yang boleh dinikahi. Bagaimana seorang wanita yang sudah punya suami kok berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ketahuilah bahwa pembicaraan di sini bisa dibilah-bilah. Tetap yang namanya telepon ini ternyata lebih dahsyat di dalam menjerumuskan. Dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwasanya memang suara wanita adalah bukan aurat. Kecuali menurut madhab Imam Malik. Jadi boleh kita memperdengarkan suara itu biasa kecuali sudah dirubah dengan gemenyek alias ganjen sudah bayar bahasanya digaya-gaya biasanya begitu ada sebagian wanita kalau sudah ditelepon tuh oh jadi berubah wajahnya itu kalau tidak tahu aslinya kayak cantik begitu karena kalimatnya dilembut-lembutkan ini musibah wala takhdu'na bil qawli ma'aladi fi qalbihi maradun jangan sampai perempuan itu dalam bersuara itu mendayu-dayu melembut-lembutkan diri dan itu ada merusak hatinya orang. Ya, itu nggak dibenarkan. Jadi kalau orang hatinya rusak bisa menjadi berpikiran enggak-enggak. Jadi berbicaralah yang wibawa. Maka yang namanya telepon itu bisa bisa dimaknai sebagai satu kholwah. Pada hakikatnya yang namanya khulwah yang diharapkan oleh, diharamkan oleh Rasulullah berduanya laki-laki dengan perempuan dalam bertemu jasad yang dengan berduanya itu Mungkin sekali dia melakukan banyak hal. Karena tidak ada orang lain. Mulai dari berpegang tangan, ciuman, sampai zina. Itu khulwah. Jadi laki-laki dengan perempuan di kamar. Bisa melakukan apa saja kan di kamar. Termasuk dalam hal ini kendaraan. Biarpun di dalam mobil, siapa yang tahu kalau pegang-pegang di dalam mobil, mohon maaf. Berduaan, sopir dengan nyonyanya. Nah, sopir dengan... Nah, itu hal-hal semacam ini berduaan. Jangan dianggap sepele. Jangan jangan merasa menjadi malaikat. Anda bukan malaikat. Dan sopir Anda bukan malaikat yang tidak bisa berdosa. Mereka malaikat tidak diberi hawa nafsu tapi subhan nafsu. Kita perlu menjaga ini semuanya. Maka kalau Anda berduaan di mobil tambah satu orang. Biar berarti bertiga. Lah urusan telepon memang tidak bertemu jasad akan tapi ternyata makna khalwah ada di sini kalau tidak hati-hati. Sehingga orang bisa berani ngomong di telepon, tidak bisa berani ngomong waktu ketemu. Waduh, kalau sudah di telepon ngomongnya macam-macam, manggilnya papi mami itu sudah ya. Ah. Yang nyantri sudah umi abah. Innalillah, santri telepon umi abah, umi abah. Hah. Apa ini belum nikah sudah umi abah? Berani ngomong di situ sudah macam-macam nih. Maka di sini telepon itu sangat berbahaya. Nah, apakah berarti setelah itu telepon lalu diharam, dilarang? Oh tidak. Maksudnya, jika sudah mengarah ke situ, itu yang haram. Kalau telepon untuk hajat, biasa. Tolong ambilkan ini. Saya mau beli ini. Apa kabar? Bagaimana selesai? Eh, bagaimana? Ada apa? Selesai. Tapi kalau sudah ini, dari mana sih? Biasanya ada perempuan ganjen yang tidak punya adab. Orang salah salah alamat saja dikejar. Ini siapa sih? Siapa sih? Ya, ya astagfirullah. Orang salah telepon ya sudah, salah pencet kok. Ini memang perempuan murahan begitu. Wah luncur laki-laki ini. Busuk itu. Tidak tidak mulia. Jadi kalaupun seandainya wanita itu sudah punya suami, kok bertelepon dengan kaum laki-laki, jika untuk hajat yang wajar, itu juga tidak ada masalah. Kecuali akan menjadi masalah, jika sang suami sudah pernah melarangnya. Kau tidak boleh komunikasi lewat telepon. Karena apa? Subhanallah, bisa saja dengan telepon itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi baridu syaitan dikatakan dalam istilah istilah orang-orang ahli ahli pendidikan akhlak itu baritu syaitan itu namanya telepon. Jadi pak posnya setan yang namanya telepon. Zaman sekarang tuh wah gara-gara telepon ini. Seorang anak gadis yang dipingit di rumah ternyata bisa bejat gara-gara telepon. Memang tidak pernah keluar rumah tapi berjam-jam dia di telepon. Nauzubillah min dalik. Tiba-tiba sudah praktis rapi tinggal keluar setelah keluar terjadilah. Jadi zinanya pun tidak pakai mukadimah karena mukadimahnya sudah melalui telepon. Na'udzubillah. Jadi telepon bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Cuman pada dasarnya tidak ada masalah laki-laki telepon dengan perempuan untuk kebutuhan hajat dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah ini amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata media telepon Anda jadikan sesuatu untuk menuju kemungkaran, maka menjadi haram saat itu. Lagi perempuan bukan mahram, kalau sudah sebetulnya orang itu paham tanda-tanda omongan nggak pantas itu. Paham. Saya laki-laki kalau ada perempuan ngomong aneh itu langsung paham. Anda sebagai seorang perempuan kalau ada laki-laki ngomongnya aneh itu sebenarnya langsung paham. Kecuali orang bahlul semuanya karena dibahlul oleh setan sehingga menikmati omongan ini enggak. Orang itu paham coba. Anda sebagai laki-laki telepon dengan seorang perempuan. Hati takwa, hati bersih, hati iman lihat. Anda risih dengan perempuan. Hm, ini perempuan kok. <laughs> Anak Kiai Gombel ini, ini, anaknya. Eh, Ustaz nak Pak Haji, anak pondok kayak begitu. Saya ngomong gitu kan? Karena Anda seorang laki-laki yang ngerti itu bukan akhlak yang mulia. Sebenarnya gampang untuk membedakan itu. Anda sebagai seorang wanita, kalau Anda menerima telepon dari seorang laki-laki, Anda bisa langsung paham ini laki-laki ini benar atau enggak benar. Kecuali memang Anda enggak benar, senang sama yang enggak benar. Sudah cocok ini sama saya. Halo, apa kabar? Ini ini. Tapi seorang wanita soleh akan ngerti bahasanya ini. Mulai aneh-aneh. Pasti enggak, enggak betah. Ditutup langsung. Jadi amanat di dalam hati. Amanat dari Allah. Semuanya adalah urusan hati anda sendiri. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah untuk kebutuhan. Telepon, pesan kerupuk, telepon roti, telepon pesan ini dan sebagainya. Tidak ada masalah. Atau tolong ini, telepon atau ke kantor rumah sakit. Tolong pesankan saya, saya mau berobat jam begini. Ya tidak ada masalah. Tidak bisa diharamkan yang begini. Bagaimana haram? Saya butuh. Saya seorang laki-laki telepon kepada seorang perempuan. Terutama perempuan menerima. Halo, ada apa pak? saya perlu mau datang ada Bapak ah, ada atau tidak? Oh, ada. Selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau Pak, ada apa sih, Pak? Halo, Bapak. Ini tidak benar ini halu-haluan. <laughs> Sebetulnya ini masalah yang sangat gampang. Hati bersih akan mudah paham. Hanya hati kotor yang tidak paham. Hati bersih yang takut kepada Allah tadi ini kita sebutkan akan ngerti kalau omongan itu mengarah kemana. Jadi pada dasarnya telepon yang lagi dengan perempuan adalah tidak ada masalah kecuali sudah mengarah kepada uh, menjurus kepada sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Mohon kiranya dijelaskan perbedaan warna mani, madi, dan keputihan ma warna tidak jadi untuk membedakan. Jadi untuk membedakan antara mani dengan yang lainnya bukan di warna. Jadi ini salah, bukan warna. Masalah warna tidak penting. Orang harus tahu apa itu mani. Ya, mani adalah dengan ciri tiga. Kalau ada salah satu dari ciri ini maka sudah bisa disebut itu mani. Yang pertama adalah Mohon maaf, ini majelis mulia. Di saat keluar itu ada hentakan. Hentakan yang dibarengi dengan ya hentakan Kalau namanya air kencing mengucur begitu saja. Kalau namanya air mani ada hentakan. Ada hentakan, muncrat, bahasanya begitu. Ada hentakan, muncrat semacam itu. Adapun masalah hentakan ini dafik mimma indafik dalam bahasa Al-Qur'an. Itu lebih tampak di kaum pria dan hampir tidak tampak di kaum wanita. Baik, hentakan. Keluar mani ini. Dan biasanya dibarengi dengan syarat yang kedua ada lezat. Keledatan di saat keluar. Mohon maaf. Dan ternyata tidak semua wanita pernah merasakan ini. Jadi kalau yang tidak merasakan ya sudah jangan banyak tanya kayak apa rasanya. Karena urusan rasa itu tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama, maka ditutuplah. Jika ada wanita yang belum pernah tahu bagaimana rasanya klimak atau keluar mani, jangan banyak tanya, sudah nggak bisa dijelaskan. Seperti apa? nggak paham. Yang namanya rasa itu zokiyah. Dzauq itu baru bisa diceritakan, rasa itu baru bisa diceritakan kepada orang yang sama-sama pernah merasakannya. Contoh saja madu. Madu itu rasanya apa? Manis. Kalau ada orang belum pernah makan madu, diceritai tentang madu, ngomong apa? Kayak apa sih? Manis. Dia taunya gula, kayak gula ya? Ya bukan. Terus kayak apa? Kayak permen ya? Bukan. Terus kayak apa? Kayak apel ya? Bukan. Sebuah macam-macam gak ketemu. Kayak apa sih? Gak bisa, karena zuk rasa. Ambil satu sendok, masukkan ke mulutnya, mm -mm, ya, begitu. Sama mohon maaf ini para asatid. Jangan bikin guyonan dalam urusan begini. Urusan lezatnya waktu keluar mani itu adalah masalah duk perasaan. Yang tidak pernah, maka tidak akan tahu. Diceritakan kayak apapun, tidak akan saya mengerti. Baik, yang jelas ada. Yang pernah merasakan akan paham masalah ini. Yang ketiga adalah bau. Mohon maaf ini adalah masalah mulia karena ternyata dari pengamatan atau penyelidikan itu ternyata tidak sedikit wanita Mohon maaf ini, di saat ia bersenggama dengan suaminya mungkin merasakan rasa senang saja. Tapi ada wanita yang sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan klimak atau keluar mani dan itu bukan aib bagi seorang wanita. Bukan sebuah kekurangan bagi seorang wanita. Dan itu sebetulnya lebih lebih aman. Akan tapi uh, itu bukan sebuah aib, mohon maaf dalam hal ini. Nah, ini ada hubungannya. Maka mungkin seorang wanita tidak pernah keluar mani. Seorang wanita tidak pernah keluar mani. Bisa. Atau mungkin keluar maninya dengan cara yang lain, mimpi basah. Atau tiba-tiba di saat tidur keluar, mungkin. Makanya yang kita pahami sekarang cirinya. Ciri yang pertama adalah tadi apa? Keluarnya adalah muncrat. Yang kedua ada kelezatan saat keluar. Yang ketiga adalah bau. Nah, ini masalah bau. Baunya mani itu mendekati kepada uh, baunya adonan kanci. Atau kalau kita tahu putih telur, Anda sentuhkan jari jemari kita yang basah, kita sentuhkan ke putih telur lalu digosok-gosok begini, maka baunya anyir dan seperti itulah mani. Karena mani sebetulnya juga telur, kan begitu. Yang bakal membuai. Ya kan? Itu makanya bau-baunya adalah seperti itu. Atau adonan kanci. Atau kalau tahu putih bunga, bunga apa saja matahari atau sebagainya. Putih bunga itu kalau Anda ambil, Anda apa eh, Anda apa apa Anda ambil dengan jemari Anda, maka Anda akan mencium bau yang mirip bau anyir dan itulah bau mani. Nah, jika ada seorang wanita menemukan di dalam celana dalamnya atau kaum laki-laki yang menemukan di celana dalamnya bebasahan, pertama, saya tidak melihat waktu keluar sehingga tidak terlihat apakah muncrat atau tidak. Yang kedua, aku tidak pernah merasakan karena dalam tidur tidak pernah merasakan Kelezatan waktu keluar. Tapi kok ada buktinya, tinggal dicium saja. Kalau ternyata ini baunya anyir-anyir, seperti bau yang apa baunya seperti bau putih telur tadi, maka seketika itu dia wajib man, mandi. Dan itu suci. Mandi adalah su, suci. Sehingga celana dalamnya pun tidak usah dicuci, nggak apa-apa. Memang jorok. Cuman cuci. Tapi kalau basah-basah dicium tak taunya pesing, maka apa? Tidak wajib man, di, tapi celananya harus dicuci. Beda ya. Celananya harus cuci karena yang namanya air kencing nah najis. Itu saja yang harus dipahami makna ini. Jadi mani itu cirinya tiga itu. Lah kalau tidak ada ciri tiga itu, tidak ada salah satunya, pasti bukan mani. Jangan khawatir. Lalu apa kira-kira? Apakah itu madi atau wadi? Kalau wadi kalau mazi, mazi ada memnya, hampir mendekati mani. Biasanya saya, kami itu kalau pengen menghafal sesuatu itu dicari kemiripannya. Wazi, mazi, wad, man, madhi, mani. Ada mani, ada mazi, ada wazi. Kalau mani sudah jelas tadi. Terus mazi itu apa? Mazi itu adalah cairan, bebasahan, yang keluar berbarengan dengan adanya syahwat, tetapi tidak sampai keluar mani. Dan ini semua orang tahu hal ini. Karena sesaat mungkin orang bangkit syahwat, bagi kaum laki-laki pun sama. Tiba-tiba ada bebasahan yang keluar dari, mohon maaf. Dan para wanita pun ternyata, di saat bangkit syahwat pun ada bebasahan yang keluar. Dan itu adalah belum mani. Maka itu namanya madhi. Disebut madhi, makanya kalau kami menggampangkan, madhi itu karena syahwat. Madhi itu hampir mani. Kan begitu? Syahwat dulu. Tapi kalau wadhi, Wadi itu karena capek. Kalau kita tiba-tiba angkat-angkat, capek, tiba-tiba eh atau gerakan-gerakan tertentu keluar cairan. Itu namanya wadi. Baik. Dan keputihan itu adalah lain daripada itu semuanya. Yang namanya keputihan adalah memang cairan, bebasahan yang memang diciptakan oleh Allah di mohon maaf setiap wanita. Hanya kadarnya berbeda-beda. Keputihan itu menjadi penyakit yang pada dasarnya itu dari bebasahan yang diciptakan oleh Allah di tempat itu. Seperti halnya bebasahan yang ada di dalam mata. Mata airnya di mana sih ini? Ini kalau tidak ada airnya orang nggak bisa kedip loh ya. Ini ada. Tiba-tiba menangis dari mana ya? Kok bisa ya? Banyak sampai sapu tangan basah ya. Dari mana itu sumbernya? Ya itulah. Maksudnya sudah ada sumbernya sendiri, ada tempatnya sendiri, termasuk mulut. Ini. Dan termasuk mohon maaf bagian itu sudah ada bebasahannya. Namanya rutubatul farj. Bebasahan yang ada di dalam kemaluan seorang wanita. Dan itu ada hukumnya masing-masing. Nah, kalau sudah nanti bercampur dengan penyakit. Karena bakteri dan sebagainya. Maka bebasahan itu menjadi berubah. Yang semula jernih seperti ludah. Yang semula jernih seperti air. Seperti beberat itu. Karena sudah bercampur dengan bakteri dan sebagainya. Maka kadang berubah. Dan bahkan mungkin tidak sedikit. Baunya pun menjadi berubah. Yang semula adalah tidak ada bau. Tidak pesing, tidak bau mandi, tidak. Karena itu adalah bebasan wajar. Bebasan wajar. Sehingga mohon maaf, kalau bebasan yang murni sehat, kalau ada sapu tangan disentuhkan ke tempat tersebut, ya tidak ada baunya. Cuman karena sudah berubah menjadi penyakit, ada namanya keputihan, maka menjadi berubah. Mungkin baunya berubah, warnanya pun mungkin berubah. Kadang warnanya kental, kalau masalah mani tadi warna tidak disebut. Pokoknya ada tanda tiga tadi warnanya kuning, hijau, tetap mani. Jadi warna tidak jadi masalah. Jadi jangan ukurannya warna. Sehingga Pak keluar putih lalu mani. Oh enggak. Lihat kepada tanda-tandanya. Baik kalau sudah namanya keputihan itu adalah pembasahan yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Dan itu ada tiga macam. Bebasahan yang ada di dalam, mohon maaf, bebasahan yang memang yang paling pertama, jadi untuk mengetahui najis tidaknya ini yang ditanyakan perbedaannya. Padahal yang perlu ditanyakan adalah hukumnya. Hukumnya. Bebasan yang ada atau rutubatul farz bebasan yang ada pada wanita itu ada tiga macam. Yang pertama adalah yang di paling depan. Kita bagi, mohon maaf, uh, alat wanita kita bagi tiga. Yang pertama yang paling depan, tengah, belakang. Yang paling depan itu adalah mohon maaf. Yang terbuka di saat ia jongkok yang harus dibasuh waktu buang air kecil. Jadi bagian yang paling depan, jadi jika wanita atau duduk dalam posisi jongkok dia akan terbuka dan yang terbuka itu ada ada bebasahannya. Dan mutlak bebasan itu adalah suci. Jika ada seorang wanita celana dalamnya basah karena itu suci, gak usah pusing dan gak usah was-was. Baik, kemudian ada bebasahan yang ada dalam lagi. Di dalamnya lagi sepanjang mohon maaf sepanjang wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan sang suami. Itu ulama mengatakan. Jadi wilayah dalam lagi, sepanjang yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami, wilayah ini tentu ada mata airnya juga. Jadi kalau bebasahan dari tempat ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci. Anggap saja suci. Tidak usah pu, pusing. Sehingga mohon maaf. Jika seorang suami menggauli istrinya, kemudian di situ mohon maaf, kemaluannya akan bebasah. Basah dengan dengan bebasan yang ada di kemaluan istri. Kok keluar? Dikeluarkan lagi. Nyentuh sarung, sarungnya tidak najis. Karena masih di bagian ini. Tapi yang keluar dari belakangnya ini, maka itu mutlak nah, najis. Makanya keputihan yang sering terjadi kepada kaum wanita, itu kebanyakan dari bagian tengah ini, mungkin mohon maaf karena jorok. Perempuan yang suka was-was, atau semua makanan dimakan. nanda semua makanan dimakan ini. Nggak pernah pilih-pilih. Atau jorok, biasanya ada wanita was-was. Jadi kalau beristinja itu harus memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Pakai sabun dan sebagainya. Itu justru malah merusak. Kalau seorang wanita beristinja buang air kecil, selesai dengan perut jemari selesai. Kalau sudah dimasukkan ke dalam, apalagi ini ada sabunnya, sabunnya nyangkut di dinding ke apa rahim atas itu, masuk di mana? Nyangkut di situ nggak bisa dibersihkan lagi dan ini akan menjadi penyakit sehingga muncullah orang itu jadi jamur sekarang itu menjadi orang keputihan. Atau karena makanan tidak pernah dikontrol. Makanannya semuanya dimakan. Nah, ini sehingga kotor makanan kotor-kotor sampai di situ juga. Itu juga menjadikan sebabnya. Nah, berarti keputihan jika datangnya dari tempat di tengah ini najis atau tidak. Menurut sebagian ulama tidak najis. Ambil saja pendapat yang tidak najis. Jadi kalau ada orang keputihan nyantai. Mani tidak najis, keputihan tidak najis, wadi najis, madi najis, kenceng nah najis. Jadi ada macam-macam cairan yang keluar dari kemaluan laki atau perempuan. Ini saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik karena waktu. Dan setelah ini mungkin tidak salaman karena kita ada keperluan yang lain lagi. Kita ingin langsung meninggalkan tempatnya. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa alaina innaka ala kusyaqdir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan dosa. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan dosa, Ya Allah. Dan ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami. Dan dosa orang-orang, Ya Allah, yang pernah berbuat baik kepada kami. Bahkan jika ada orang pernah berbuat jahat kepada kami, ampuni dia, Ya Allah. Dan berikan kesadaran kepadanya. Dan, Ya Allah, dan beri bimbinglah mereka, Ya Allah, sehingga mereka tidak lagi bermusuhan dengan kami. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan di majelis ini ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Keistiqomahan di majelis ini ya Allah. Keistiqomahan dan seperti engkau mudahkan kami kumpul saat ini mudahkan kami kalau kumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad wahai ya Allah dan yang maha mulia muliakanlah anak-anak kami semua muliakan keluarga kami semua muliakan teman-teman kami semua ya Allah muliakan ya Allah orang yang bersama kami Ya Allah kami hadir ke tempat ini punya hajat Kabulkan hajat kami semua dan engkau sungguh lebih tahu tentang hajat kami Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Yang sakit sembuhkan Yang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 Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.